Tema yang akan menggugah kita untuk mengevaluasi memurajaah berbagai amal perbuatan kita baik amal perbuatan yang sifatnya zahir yang nampak terlihat dan terdengar lebih-lebih amalan yang sifatnya batin yang tersembunyi di sanubari di balik dada kita ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali menyebutkan pengaruh buruk perbuatan dosa begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau merinci hal tersebut sehingga saya yakin tidak seorang mukmin yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah beriman dengan sebenar-benar iman kepada kebesaran Allah sifat-sifat Allah yang maha luas yang maha agung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya yang dia imani berbagai ucapannya seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir dan yakin bahwa dia akan kembali dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin yang kembali bahwa di, yang yakin bahwa dirinya adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan, dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban atas berbagai amalannya berbagai ucapannya yang dia lakukan selama di dunia. Pasti mukmin yang seperti ini ketika mendengar berbagai dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil sunnah dan nasihat para ulama akan mengevaluasi perjalanan hidupnya, perjalanan amaliah ibadahnya, perjalanan akidahnya, perjalanan sistem keimanannya, pasti dia akan mengevaluasi. Akan tersentuh kalbunya untuk bangkit, berbenah. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Fadzakir fa inna tanfa'ul mu'minin Berilah peringatan melalui ayat-ayatnya, melalui bimbingan dan sunnah-sunnah nabinya, berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, bagi orang orang yang tidak beriman, nasihat, teguran itu tidak bermanfaat. سم bukmun umyum fahum la يعقلون mereka bisu, tuli, tidak melihat, buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka buta bukan buta mata penglihatannya tetapi buta hati yang ada di dalam sanubari ini. Tidak lagi ayat-ayat Al-Quran bermanfaat untuknya. Tidak lagi hadis-hadis Rasul menyentuh kalbunya untuk merenung. Ayat-ayat itu dibacakan, didengar di hadapannya, tapi tidak menyentuh hati. Begitu juga peringatan dan teguran nasihat, himbauan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggerakkan hatinya. Ini adalah sikap yang tercela. Seorang mukmin akan mengambil pelajaran dan mengevaluasi. Demikian akhlak teladan para pendahulu umat ini. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berisi peringatan, teguran, berisi berita tentang kebesaran Allah dan sifat-sifatnya. Wajilat kulubuhum. Bergetar hati mereka. Bergetar karena sentuhan ayat-ayat Al-Quran. Dan zadathum imana. Ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut Nasihat-nasihat tersebut menambah kualitas dan kuantitas keimanannya. Semoga majelis yang singkat ini dengan pembahasan yang tentunya sederhana dapat membangkitkan semangat saya dan seluruh yang hadir untuk mengevaluasi, merenungi kembali dosa yang kita lakukan baik terkait dosa murni hak Allah antara kita dengan Allah atau dosa-dosa yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah. Baik yang nampak, didengar atau dilihat, ataupun dosa-dosa yang tidak nampak. Semua itu punya pengaruh. Pengaruh buruk. Baik pengaruh buruk itu kembalinya kepada hamba si pelaku. Dan ini pun dirinci oleh para ulama. Pengaruh buruk kepada hamba tersebut. Ada pengaruh buruknya yang kembali kepada fisik. Perkara-perkara hissi. Badannya, penglihatannya, organ-organ tubuhnya. Atau kembalinya kepada sesuatu yang sifatnya non-fisik. Kembalinya kepada kolbu. Hati manusia, tempat iman. Tempat takwa. Ini pengaruh buruk yang kembalinya kepada si pelaku secara langsung. Pengaruh buruk dosa bisa berlanjut kepada si pelaku di dunia hingga akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man عَنْ 'an فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari syariat Allah, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah terkait bab muamalah. Antara sesama manusia atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait rumah tangga atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara keimanan dan akidah dia berpaling dari itu semua berpaling dari kebenaran berpaling dari al-haq berpaling dari yang halal menuju yang haram fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit hidupnya, gundah. Carut marut hidupnya. Dilanjutkan kesempitan hidup ini sampai kepada alam barzakh. Sampai pada alam kehidupan di kubur dengan adanya azab kubur. Ayat ini dijadikan sebagai salah satu dalil oleh para ulama tentang kebenaran dan kepastian azab kubur. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada kalimat fa inna lahu ma'isyatan dhanka maka baginya bagi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat syariatnya, keimanan kepadanya, tauhid kepadanya, taat kepada syariatnya, berpaling dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bersifat umum, kata beliau. Di dunia sempit, di kubur sempit, dan di akhirat nanti. Konteks ayat ini bersifat umum Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berlanjut hingga akhirat. kesembitan hidup yang akan dialaminya. Tidak pernah merasakan ketentraman disebabkan dia berpaling dari kebenaran, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula akibat buruk dosa menimpa tidak hanya pada pelakunya bahkan menyeluruh menimpa tidak hanya orang-orang yang berbuat kezaliman saja bahkan orang-orang yang tidak berbuat pun terkena imbasnya akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. Diterjemahkan, dijelaskan, ditafsirkan oleh para ulama bahwa fitnah di sini beragam dan berjenis bentuknya yang kata Allah tidak hanya menimpa, tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman saja, berbuat dosa-dosa saja. Nah, menimpa secara umum. Dalam bentuk bencana alam, malapetaka, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, kemiskinan, hilangnya rasa aman dalam kehidupan, hilangnya rasa aman untuk beribadah kepada Allah, hilangnya rasa aman untuk beraktivitas dalam keseharian. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara pada zaman kita hidup ini. Sehingga seorang muslim tidak berani keluar dari rumah menuju masjid. Terancam nyawanya. Terancam keselamatan jiwanya, keselamatan keluarganya. Tidak berani keluar dari rumah menuju masjid. Tidak mengerti. Dari mana datangnya musibah? Ini beberapa contoh akibat buruk perbuatan dosa. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat massal. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Telah muncul kerusakan, kehancuran di muka bumi dan lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Subhanallah, semua itu walaupun kita berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi negeri kita, kampung kita, kediaman kita, saudara-saudara kita semuanya dari berbagai malapetaka. Namun yang seperti ini masih lebih ringan. Sehingga kalau akibat buruk itu munculnya bersifat fisik, hissi, musibah, penyakit, malapetaka, bencana alam, itu membuat orang mudah untuk bertaubat kepada Allah. Sadar menjadi mudah merenungi dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya. Namun lebih parahnya dan beratnya apabila di saat kita melakukan dosa sekali, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, musibah nggak datang-datang kesehatannya tambah bagus, rizkinya tambah luas, teman-temannya dan pendukungnya semakin banyak. Ini yang berat. Ini yang dikatakan sebagai bentuk imla. Nah, sebagai bentuk penundaan tamhil diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu bagi orang-orang pelaku dosa pelaku kemungkaran kesyirikan kekufuran pelanggaran terhadap syariat Allah dan rasulnya Allah berikan balasannya dalam bentuk istidraj. Istidraj itu diulur-ulur oleh Allah. Sudah ada peringatan, teguran, teguran, nggak peduli. Terus. Yang seperti ini berbahaya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai titik akhir kalau maut kematian sudah di depan rumahnya atau sudah di ambang pintu, baru di saat seperti itu dia menyatakan Rabbirji'un. Ya Allah kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Beri tambahan panjang umur. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku abaikan, selama ini aku tinggalkan. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan, baik dalam bentuk ditinggalkan secara mutlak, tidak pernah beramal soleh, akhirnya menyesal, selama di dunia nggak pernah beramal soleh. Tidak zikir, tidak talabul ilmi, tidak berdakwah, tidak sholat, tidak sodakoh, berbagai yang diharamkan oleh Allah dikerjakan. Allah mengharamkan ini, dia kerjakan. Allah mengharamkan itu, dia tidak peduli. Terus ditabrak syariat Allah ketika di dunia. Sama sekali tidak beramal soleh. Secara mutlak. Bisa amal soleh di sini nisbi. Nisbi secara di satu sisinya dia amal soleh. Secara zahir yang dilihat dan didengar adalah amal soleh amalan yang dia lakukan, akhlak yang dia amalkan, yang dia terapkan, mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Lengkap. Ilmiah ibadahnya secara zahir. Karena dia belajar. Namun sisi amal soleh berikutnya terkait dengan amalan tadi tidak dia lakukan. Tidak dia terapkan, yaitu keikhlasan dan kemurnian niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dia lakukan dengan pengertian dia tidak beramal dalam rangka mencari riba Allah, tetapi dia beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pujian manusia, mungkin sanjungan, mencari simpati umat, ingin mencari pengikut, ingin mengumpulkan suara, ingin mengais rezeki di balik amal ibadah yang dilakukannya. Dari berbagai bentuk niat, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan soleh yang dilakukannya tadi, yang pada dasarnya sudah mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak dinilai sebagai amal soleh. Dengan kata lain, dia belum beramal soleh. la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atun. Tidak. Dan sekali-kali tidak. Kata Allah. Calon jenazah ini tadi. Calon mayit ini tadi. Meminta-minta. Rabbir ji'ud. Rabbir ji'ud. Wahai Rabbku, kembalikan aku sejenak saja ke dunia apa? Kenapa? La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa beramal soleh Yang tadinya enggak ikhlas, ingin ikhlas, ingin ikhlas, ingin ikhlas. Yang tadinya hanya mencari pujian, sanjungan, simpati manusia. Taubat ya Allah, taubat, taubat. Beri kesempatan kembali ke dunia. Tapi dijawab, kalah. Tidak bisa sudah selesai. Kesempatan itu sudah tertutup rapat-rapat. Itu kata Allah. Hanya sekedar ucapan penyesalan. Yang nggak berguna. Sementara sudah menunggu di hadapannya nanti. Alam barzakh. Yang dia akan hidup di alam barzakh itu. Dengan kubur yang sempit dengan azab yang menyakitkan, pedih ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan. Ikhwani fiddin, akibat buruk sebuah dosa kalau selesai di dunia dan kemudian menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita alhamdulillah dalam bentuk penyakit penyakit ganas hilangnya beberapa kenikmatan yang ada pada kita itu berfungsi sebagai penebus dosa, alhamdulillah masih masih jauh lebih ringan. Problemnya kalau ternyata itu berlanjut sampai akhirat. rahimani rahimakumullah. Atau dia beramal soleh dari sisi yang satu sementara sisi yang lainnya tidak memenuhi kriteria amal soleh. Ikhlas dalam beramal tanpa pamrih, tidak menginginkan sesuatu selain ridha Allah, tidak ingin pujian manusia, sanjungan mereka dan simpati mereka. Tidak menginginkan decak kagum manusia sama sekali. Tapi praktek amaliyah, amal ibadah yang dia lakukan, praktek akidah yang dia jalani dan dia yakini, praktek iman yang dia yakini sebagai sebuah keimanan, ternyata sistemnya, manhajnya, metodenya, metode ibadahnya, metode akhlaknya, metode keimanan dan akidahnya tidak sesuai dengan bimbingan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah maka dengan itu tidak dinilai sebagai amal soleh, Berakibat buruk dan itu sebuah dosa. Karena Nabi kita menyatakan, "Ia wa muhdathatil umur." Waspada kalian dari perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya dalam perkara agama ini. Peringatan dari Nabi, tahzir terhadap perbuatan yang kemudian dinamakan oleh Nabi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dan seluruh yang namanya bid'ah itu sesat. Ini yang mengucapkan Nabi yang memberi peringatan keras ini adalah Rasul dimulai dengan kalimat Iyakum Iyakum peringatan keras dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melanggar, jangan coba-coba ada yang mengada adakan memunculkan hal-hal baru dalam agama, metode baru dalam beribadah, tidak pernah dibimbingkan, metode baru dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam berdakwah, yang tidak pernah dibimbingkan atau bertentangan apalagi dengan syariat Islam. Maka Ketika kita tidak memenuhi syarat amal soleh dengan pengertian tidak menteladani Rasul, tidak mengikuti jejaknya berarti kita jatuh dalam perbuatan dosa. Dan itu berakibat buruk. Berakibat buruk. Akibat buruknya banyak sekali. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan falyahdharil الذين يخالفون عن amrih an تصيبهم fitnah au يصيبهم عذاب alim waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya yakni perintah nabi perintah di sini mencakup pula larangan-larangan beliau perintahnya ditinggalkan larangannya dikerjakan Waspada kata Allah, hati-hati. Yang memberi peringatan ini bukan manusia terkuat atau negara terkuat. Yang memberi peringatan ini yang kita selalu mengucapkannya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar segala-galanya. Langit, bumi punya Allah. Gunung, lautan punya Allah. Semua itu tentara Allah. Kalau Allah menghendaki bumi yang kita duduk di atasnya sekarang ini. Yang sudah tidak mampu lagi menahan, menyanggah maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dia menunggu perintah dari Allah. Ketika Allah mengatakan untuk pecah, bumi ini pecah. Dengan cepat menyatakan, Sami'na wa ata'na. Ataina ta'i'in. Kami benar-benar datang memenuhi panggilan dan perintahmu ya Allah. Dengan penuh ketaatan. Lautan yang tidak jauh dari kita ini. Yang tidak jauh di sebelah kita. Milik Allah. Tidak pernah sedikit pun menolak atau apalagi terlambat apalagi menolak. Terlambat dari perintah Allah. Tidak pernah. Kalau Allah memerintahkan dia untuk menaikkan gelombangnya. Hitungan manusia kekuatan gelombang yang dari sana itu nggak akan nyampe ke sini dalam perhitungan manusia. Kekuatan itu akan begini-begini jarak yang akan ditempuh sekian-sekian. Kekuatan Allah nggak bisa dihitung dengan rumus apapun. Nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, untuk kita binasa dengan air yang ada dari lautan itu selesai. Ini yang memberi peringatan kepada kita. Bukan kekuatan kalau zaman dulu diistilahkan dengan kekuatan NATO. Enggak, bukan. Kecil itu. Kecil. Kecil. Kekuatan Allah Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Pemilik, pengatur, pencipta seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Ini yang memberi peringatan. Falyahdhar. Waspada kata Allah. Alladzina yukhalifuna an amri. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah au yusibahum azabun alim atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia kata para mufassirin azab yang pedih seperti yang tadi sebagiannya sudah disebutkan bencana alam penyakit musibah kemiskinan dan dan dan yang lainnya yang ditakuti oleh manusia kemiskinan sangat ditakuti demi terhindar dari kemiskinan dia siap menjual agamanya bahkan dia bisa memberikan loyalitasnya untuk siapapun yang menjanjikan keselamatan dari kemiskinan. Bisa lupa agama, bisa lupa akidah, bisa lupa prinsip-prinsip penting Islam. Karena takut kemiskinan, takut lapar, takut hilang penghasilannya. Untuk siapa loyalitas itu akan diberikan bagi yang mau menjanjikan. Walaupun hanya sekedar pamflet-pamflet janji itu disalurkan Sepanduk-sepanduk janji-janji itu ditebarkan. Percaya dia. Subhanallah. Ini yang mengancam kita adalah Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ya, kalau kita mendengar bencana alam, takut kita khawatir kita. Betul. Dan harus khawatir. Harus takut seorang mukmin. Karena dia lemah. Karena dia baif. Lemah sekali manusia ini. Lemah dia. Tapi ada satu perkara yang banyak manusia lalai. Ancaman sebagai bentuk akibat buruk dari dosa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan selain beliau dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu Mari kita dengarkan hadis ini begitu sangat dahsyatnya. Bagi orang yang mau mengerti tentang besarnya bahaya ini. Bagi seorang yang sayang kepada keimanannya. Bagi seorang yang mengerti mahalnya akidah yang lurus dan wafat mati di atas akidah yang lurus. Tapi bagi orang yang tidak besar harapan untuk mati di atas husnul khatimah. Ringan baginya sebuah penyimpangan dan sebuah pelanggaran. Tidak terlalu besar harapannya terhadap kehidupan akhirat. Dia mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi peringatan ini kama yuqal la yuharriku sakinan tetap tenang gak tergerak. Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan. Tu'radul fitanu alal qulub. Ka'ardil hasiri udan uda. Fitnah itu ditebarkan, ditampakkan, dihadapkan kepada hati-hati manusia ini bagaikan pengaruhnya ke dalam hati manusia bagaikan anyaman tikar apabila seorang tidur di atasnya di atas tikar anyaman tidur lelap di sana biasanya akan membekas di tubuhnya di wajahnya di punggungnya, dan yang lainnya. Nempel. Seperti itu, fitan itu ditampakkan dan dihadapkan ke hadapan hati manusia ini. Bagaimana manusia menyikapinya? Menentukan nasib dia berikutnya. Akan menjadi seperti apa hati ini? Maka Rasul melanjutkan, "Fayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda." Tidaklah sebuah kalbu yang mau menerima fitnah tersebut, meresponnya, meyakininya dan mengamalkannya, mengikutinya. Fitnah ini bisa dalam bentuk fitnah syahwat. Syahwat manusia terhadap dunia, baik dunia itu dalam bentuk materi, harta, dunia itu dalam bentuk istri, dalam bentuk anak-anak, dunia dalam bentuk gengsi, gengsi suku, gengsi keluarga, atau kedudukan, sanjungan dan pujian manusia ini semuanya dunia. Kembalinya kepada fitnatus syahwat. Syahwat. Ataupun fitnah yang sifatnya digolongkan sebagai fitnah syubuhat. Syubhat-syubhat dalam perkara agama. Perkara yang samar, yang bertentangan dengan al-haq. Dalam perkara keimanan, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam hukum muamalah, dalam perkara manhaj. Syubhat dia, syubhat itu jelas bukan al-haq. Nah. Tidaklah suatu kolbu berusaha menerimanya, menerima fitnah tadi syahwat maupun syubuhat. Tidak peduli aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada upaya untuk menangkisnya dan menjauhinya untuk tidak meresponnya. Larut dalam fitnah tadi. Nukitat fihi nuktatun sauda. Kalau dia berusaha mengingkarinya, menjauhinya, tidak mau mendengarkan dan menerimanya, tidak mau mengamalkannya, diletakkan dalam kolbunya titik putih. Muncul fitnah berikutnya. Dia berusaha menolaknya, dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Menolak fitnah itu dengan bimbingan secara ilmiah, bukan secara afifiyah, bukan secara emosi, perasaan, logika, kebiasaan ini, kebiasaan itu, adat istiadat dan seterusnya. Tidak. Menolak fitnah dengan ilmu. Maka akan diletakkan dalam hatinya titik putih. Fitnah yang berikutnya datang, ditawarkan dijajakan kepada kolbunya, ditolak lagi dengan ilmiah. Diletakkan lagi titik putih. Nah, yang sebaliknya, kolbu yang cenderung merespon fitnah. Mengikuti kemauan fitnah. Kemauan syahwatnya ataupun ajakan subuhan Direspon, diterima, ditanggapi, diikuti, diamalkan Kecuali di sana akan diletakkan titik hitam di dalam kolbunya. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibu. Sudah ada ran, karat di dalam hati. Kenapa muncul karat? Sehingga tidak putih lagi. Muncul karat sehingga muncul efek negatif, tidak ada lagi positifnya. Kenapa? Disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan merespon berbagai kemauan syahwat dan syubuhat. Maka hatinya itu bagaikan hati yang hitam pekat. Rasulullah menyatakan, Hatta yasira ala qalbain, abyadaka safa, la tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard wal akhar aswada murbadda kal sampai menjadi gambaran dua hati, dua kolbu. Yang pertama tadi, yang menolak fitnah, menolak kemauan syahwat, ajakan subuhat dan rayuannya, putih, bersih, berkilau. Hati yang seperti ini dijaga oleh Allah tidak akan berpengaruh fitnah apapun yang datang kepadanya, yang dijajakan kepada kolbunya, dirayu-rayu untuk melakukannya, tidak akan mampu. Selama masih tegaknya langit dan bumi. Maksudnya sampai dia wafat, sampai hari kiamat nanti. Tidak akan tergoyahkan hati yang seperti ini. Yang memang terlatih untuk menolak fitnah dengan ilmiah. Tidak merespon fitnah dengan bimbingan dalil. Tapi sebaliknya, yang kedua, aswad murbad. Hitam pekat. Saking pekatnya itu murbada. Sampai kayak ada cahaya putih itu. Saking pekatnya. Ditegaskan oleh Nabi, pengandaian ini agar kita faham, agar umat ini mau mengerti bahayanya. Ditegaskan dengan ucapan beliau yang mulia, kalkuzi mujahkia, Bagaikan gelas ini yang diletakkan ter, terlungkup atau terbalik. Gelas. Kalau terbalik, apa bisa diisi air yang dingin, yang sejuk? Tidak bisa. Tumpah. Terbalik semua hitungan. Terbalik semua timbangan. Bagaimana buktinya terbalik? Ditegaskan oleh Nabi selanjutnya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak bakalan mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak itu adalah hak. Nggak bisa dia. Atau mengetahui yang mungkar sebagai mungkar, batil sebagai batil. Kesyirikan ini adalah sebuah kesyirikan ini adalah kemaksiatan, gak bisa dia menilai itu. Illa ma usyriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dimaukan oleh hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu, hawa nafsu bisa dalam bentuk tadi logikanya. Logikanya yang jadi ukuran. Logika dia mengatakan ini baik, ini hak, ini benar, ini ma'ruf. Maka itu ma'ruf. Hawa nafsu misalkan kemauan sukunya, kabilahnya, kemauan kabilahnya begini. Ya sudah, hawa nafsu kabilahnya. Jadi tolok ukur. Maka hak itu begini, ini mungkar, ini batin. Atau hawa nafsu mencari simpati pengikut. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat yang ma'ruf itu sebagai ma'ruf, yang hak sebagai hak dan yang batil sebagai batil. Nggak bisa sudah. Karena dia punya hawa nafsu. Kalau dia menilai yang mungkar sebagai mungkar, yang hak sebagai hak, maka akan terhalangi dari kepentingan hawa nafsu dan syahwatnya. Dengan kata lain, kolbunya sudah terbalik. Kolbunya sudah terbalik. Ini adalah akibat buruk sebuah dosa yang sangat berbahaya. Karena dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan pernah merasa berbuat salah. Dia tidak akan pernah merasa berbuat dosa. Bahkan perbuatan dosa dan kemaksiatan perbuatan kesyirikan dan kebidaahan yang dia lakukan, dia nilai itu sebagai kebenaran. Dia nilai itu sebagai sebuah perjuangan. Ini yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang yang sudah terbalik hatinya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Na'udzubillah. Maukah kata Allah? Kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Bukan tidak beramal, beramal tapi merugi. Bukan tidak berjuang, tapi perjuangannya itu merugi. Negatif. Bukan positif. Bukan tidak berbuat. Akhsari al-akhsari amala. Orang yang paling merugi. Bukan al-khasirin saja. Allah tidak mengatakan kul hal nunabbiukum bil khasirina. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi? Bukan itu. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka? Allah lanjutkan. Alladzina dhalla sa'yuhum yaitu orang-orang yang tersesat amalannya, perbuatannya. Sesat. Kenapa sesat? Karena tidak dalam koridor bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tersesat? Karena tidak mengikuti bimbingan yang legal. Legal syar'i, bukan legal adat, bukan legal hukum manusia, bukan legal dalam logika manusia, atau konsensus manusia legal syar'i, legal di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah nabi yang diutusnya. Sesat amalannya. Allah lanjutkan, wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah dalam keadaan mereka meyakini, menyangka bahwa amalan yang dia lakukan, perjuangan, pengorbanan yang mereka lakukan, itu adalah perkara dan amalan yang baik yang sedang dia persembahkan untuk dirinya dan untuk umat. Barakallahu fikum. Sebagian sahabat menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan juga tentang penyimpangan kaum khawarij, kaum teroris. Merasa yakin melakukan amalan soleh. Berjuang membela syariat Allah. Ternyata di luar bimbingan syariat. Bukan waktunya kita berbicara tentang kesesatan dan penyimpangan mereka. Tetapi juga meliputi tidak hanya kaum khawarij. Ayat ini juga meliputi mencakup semua hamba yang beribadah, beriman, berakidah kepada Allah tanpa atau di luar bingkai yang Allah letakkan. Ini Akhirnya dia mengira yang ma'ruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai ma'ruf. Sebagai akibat dosa. Bermula dari melanggar Rasul, tidak mengikuti bimbingannya, terkena penyakit kolbu. Kolbunya berpenyakit. Apa penyakit yang muncul dari kolbu ini? Yaitu tadi, tidak bisa melihat yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar sebagai mungkar. Karena dia tidak bertakwa, tidak menjalankan syariat Allah, melanggar Allah dan melanggar Rasulnya. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Berbeda dengan orang yang selalu mengikuti bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang itu bagian daripada takwa. Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, in tattakullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, ikhlas secara batin, berusaha dalam amalannya untuk mengikuti jejak dan bimbingan pendahulu umat ini yang terbimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, yaj'al lakum furqana. Pasti Allah akan memberikan bagi kalian furqan. Yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Di mana dia mampu dengan furqan itu tadi. Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan dengan bersemedi. Bukan dengan diam bertafakur di bawah pohon atau di malam yang gelap. Nggak ada ini. Bertakwa dengan bentuk. Berupaya untuk berilmu. Tentang Al-Quran, berilmu tentang sunnah Nabi. Berilmu tentang bimbingan para sahabat Rasul berusaha memahami Islam, memahami Al-Quran, iman, dan tata cara ibadah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat. Itu takwa. Maka dengan itu, barang siapa yang menyelisih prinsip ini, dia telah berbuat dosa besar. Salah satu akibat dosa besar adalah, dan ini yang berbahaya, ketika menjadi sebab penyakit di dalam hati penyakit yang menghalangi dia untuk mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mengetahui yang mungkar sebagai mungkar. Contoh saja. Salah satu dosa dan kemaksiatan. Kalau kita berbicara dosa, konotasi kita sering langsung kepada perjudian, penipuan, perzinahan, homer, korupsi, dan dan yang semisalnya. Semua itu dosa. Dosa besar yang wajib kita tinggalkan. Kadang-kadang kita lupa sebuah dosa yang bisa mengancam eksistensi keimanan kita. Bukan sekedar tubuh kita dan kampung kita. Tapi keimanan kita. Kalau kampung kita yang hancur kena tsunami atau gempa bumi, tanah longsor. Selesai di dunia. Harapannya musibah itu menjadi penghapus dosa yang harapannya nanti di akhirat dia akan mendapatkan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik selama-lamanya. Tapi kalau akibat buruk itu menimpa kolbu, derita yang akan dialaminya berlanjut sampai ke suatu hari yang tidak ada akhirnya abadi selama-lamanya. Ini yang berbahaya. Ikhwani fiddin azani Allah wa'iyakum. Salah satu contoh. Di waktu yang singkat ini, adalah dosa kesyirikan yang sekarang merajalela. Kesyirikan dengan segala bentuknya. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Apa wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga sama substansinya diwahyukan kepada para nabi sebelumnya ancaman. Lain asyraktah, layahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, engkau, wahai Muhammad, walhamdulillah, Nabi kita, manusia termulia dan paling bertakwa. Tapi makna ayat ini, kalau Nabi saja terancam, diancam dengan ancaman ini, bagaimana dengan kita? nabi manusia dan makhluk tercinta di sisi Allah. Nggak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, suku apapun dia, berdarah biru apakah berdarah merah, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama itu Allah menyatakan, jika engkau berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam peribadatan, menjadikan bagi Allah tandingan, saingan dalam peribadatan, sungguh akan terputus seluruh amalanmu dan pasti engkau akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin Dari ayat ini ulama berkesimpulan bahwa Asyirku muhbitun lil a'mal. In kana asghar muhbitun lil amal alladhi asyraka fihi ma'allah. In kana akbar fa muhbitun li jami'i a'malihi zahiratan wa batinah. Kalau syirik yang dia lakukan, ulama menyimpulkan bahwa syirik itu membatalkan seluruh amalan seorang hamba. Tertolak, terhapus bangun malam, siang, sholat, sodako, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, zakatnya, perjuangannya, dakwahnya, semuanya amalannya. Tertolak, terputus, tidak diterima oleh Allah. Barakallahu fikum. Jika kesyirikan yang dilakukannya adalah syirik akbar, kalau syirik asgar maka amalan yang dilakukan di sana ada syirik, maka amalan tersebut saja yang tertolak. Namun yang saya ingin sebutkan sekarang yang sedang merajalela syirik akbar. Barakallahu fikum. Merajalela di tengah-tengah umat. dengan berbagai bentuknya. Ini akan membatalkan dan menolak amalan si pelakunya secara mutlak. Nah, ini akibat buruk yang sangat berbahaya karena dia tidak merasa bahwa ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. contoh saja bentuk-bentuk kesyirikan. Yang masih perlu dirinci apakah dia akbar ataukah asgar. Sangat bergantung kepada akidah dan keyakinan yang ada dalam kalbunya. Rasulullah menyatakan, Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in, fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Dalam riwayat lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal dukun yang suka nebak-nebak nebak barang yang hilang ada barang hilang apa yang hilang sepeda motor datang ke dukun orang pintar Namanya macam-macam orang pintar sekarang. Gelarnya macam-macam. Tanya, di mana Pak Ustadz? Kadang-kadang diberi gelar Pak Ustadz. Atau gelar-gelar yang lainnya, Pak Guru. Bahasa syariatnya namanya Arrof. Dukun. Kahin. Di mana Pak sepeda saya yang hilang? Mulai dia melihat kukunya. Atau air di dalam gelas. Oh, ini yang mencuri bajunya berwarna hijau. Nah, orangnya hitam pendek. Lari ke arah selatan. Ini namanya dalam syariat arraf. Apa kata Nabi? Rasul kita. Yang kita beriman dan kita bangga, senang, bersyukur sebagai umatnya. Ya. Barang siapa yang mendatangi seorang arraf dan bertanya kepadanya tentang perkara gaib yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Ini gaib. Seperti tadi, Kemudian dia mempercayai ucapan si Arraf tadi. Benar yakin memang pencurinya ber, bajunya berwarna hijau lari ke selatan. Kejar ke selatan. Ini berarti ber, beriman dia. Percaya dia. Ya, kontak teman-teman yang ada di selatan. Ya, hati-hati orangnya berwarna bajunya hijau, orangnya berwarna hitam pendek. Nah, percaya. Ancaman pertama, tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari. Solatun. Baik solat wajibnya maupun solat sunnahnya, nawafilnya. Tidak diterima selama 40 hari. Walaupun ikhlas ibadahnya. Sujud rukunya, tumak nina, khusyuk. Tidak Allah terima. Apalagi solatnya yang asal-asalan. Yang khusyuk. Tumak nina. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ancaman dalam hadis kedua Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir, tidak beriman kepada syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad, yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan tidak beriman terhadap syariat yaitu Islam. Diancam. Sekarang kita perhatikan. Mau menikahkan anaknya, datang ke Arraf ya, datang ke orang pintar untuk meminta bimbingan dan petunjuk hari apa yang tepat. Ditanyakan tanggal lahirnya, ya, ditanyakan hari lahirnya, tahun berapa, siapa nama orang tuanya, kakaknya siapa, adiknya siapa, ha? dan berbagai pertanyaan yang semua itu dusta, dusta, dusta, dusta. Kemudian dikatakan ini yang calon istrinya tanggal berapa, lahirnya apa dan seterusnya. Kemudian oh yang hari tepatnya adalah hari Jumat sore. Dia betul-betul yakin. Sepakat keluarga berdasarkan petunjuk Bapak Ustadz atau tuan guru atau nama-nama yang lainnya bahwa pernikahan putra-putri kita adalah hari Jumat tanggal 17 Pahing ya barakallahu itu ini benar-benar diimani ini contoh salah satu contoh belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya sesajen-sesajen yang dibudidayakan, dilestarikan atas nama melestarikan budaya, dan yang lainnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemungkarannya. Ya Sekarang ini, ketika seorang melakukan kesyirikan, dosa yang besar ini, akibat buruk yang pertama setidaknya, dia nggak merasakan bahwa ternyata amalan dia tertolak. Sholatnya menjadi putus, nggak diterima. Sodakohnya, hajinya, umrohnya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya, zikirnya. Semuanya tidak diterima. Itu ayat tadi. Ayat yang kedua, Allah mengatakan kalau tadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nabi-nabi yang lainnya. Setelah Allah menyebutkan deretan para nabi dan rasul, orang-orang mulia, wali-wali Allah, orang-orang soleh, para pejuang-pejuang pembela agama dan syariat Allah. Di akhir-akhir ayat itu disebutkan kata Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka, siapa mereka itu? Itu orang-orang soleh dari karangan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, kok Ustadz dan Kiai, Tuan Guru, Habib. Rasul dan Nabi Kata Allah, kalau mereka berbuat kesyirikan, akan terputus seluruh amalan mereka. Ini akibat buruk yang berbahaya. Efeknya tidak berhenti di dunia. Berbeda dengan efek dalam bentuk kemiskinan, penyakit yang melanda masyarakat, wabah, dan dan yang lainnya. Cukup di dunia. Tapi ini berlanjut sampai akhirat di hari sudah tidak ada lagi penyesalan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Akibat buruk sebuah dosa. Contoh berikutnya. Kita tahu berbagai problem peristiwa demi peristiwa terjadi menimpa umat mengancam negaranya Mengancam fisik mereka, mengancam perekonomian, bahkan yang lebih parah, mengancam akidah dan keimanan umat. Muncul problem di tengah-tengah umat. Tentu, kita sebagai hamba yang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menyikapi semua itu dengan bimbingan ilmu. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Jangan engkau mengikuti, bersikap. Ya. Sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya. Tidak ilmiah. Tidak punya dasar ilmu. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dasarnya. Sungguh kata Allah. Pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah di hari kiamat Maksud dari ayat ini, jangan bersikap berucap dengan kebodohan, dengan kejahilan. Sikap ini tapi emosional. Oh itu nggak benar, ternyata pakai logika, bukan pakai dalil. Oh kita tidak boleh begini. Ternyata menurut hukum adat istiadat semuanya di luar sikap ilmiah. Oleh karena itu, Allah membimbingkan salah satu sikap ilmiah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya dan melakukannya di masa-masa munculnya peristiwa-peristiwa yang melanda umat adalah firman Allah Subhanahu wa taala وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذا المغرب كم ربع كم 6 kurang 20. Berarti kita maksimal 15 menit lagi kita akhiri majelis ini. Ayat ini berisi global maknanya adalah kewajiban mengembalikan kesimpulan hukum permasalahan yang menimpa umat kepada para ulama' peristiwa terjadi. Jangan keburu bersikap. Jangan keburu mengambil langkah. Kita hendaknya tahu diri bahwa kita tidak berilmu. Kita tidak berilmu tentang Islam. Banyak urusan rumah tangga saja. Jangan bicara umat. Urusan rumah tangga anak dan istri kita, terhadap hak-hak mereka dan kewajiban kita terhadap mereka. Banyak yang belum kita mengerti. Bagaimana kita mau berbicara dan bersikap tentang urusan umat. Jangan. Kita harus tahu kadar diri kita. Di situ ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kita untuk kembali kepada mereka bertanya, meminta bimbingan dan kesimpulan hukum serta sikap yang tepat menghadapi berbagai problem yang menimpa umat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika permasalahan ini diabaikan, tidak kembali kepada umat, tidak kembali umat kepada para ulama, maka mereka dengan kata lain telah melakukan sebuah dosa. Karena ini perintah dari Allah. Tidak dia lakukan. Dosa dia lakukan. Untuk dikembalikan kepada ulama. Terkhusus para ulama-ulama senior yang memang memegang amanat ilmu dan amanat amal dalam membina umat. Amanat ilmu dan amanat amal dalam membina umat. Itu ulama yang diperintahkan kita mengembalikan urusan umat ini kepada mereka. Perintah ini nggak mengenal batasan teritorial. Ya. Tidak. Siapa yang dianggap sebagai ulama dunia yang kapasitas ilmunya cukup, berkapasitas, tidak hanya itu, terbukti dalam amalannya. Bukan maaf-maaf saja. Ulama yang hari ini berfatwa haram, besok berubah. Karena tekanan-tekanan politik, besok berubah. Karena ternyata tidak mendapatkan simpati umat atau protes umat, besok berubah lagi. Karena ternyata ada yang mampu memberi materi lebih besar dari yang sebelumnya. Maaf-maaf saja. Bukan itu ulama. Ulama Allah beri sifat di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang punya perasaan takut yang sebenar-benarnya kepada Allah. Takut yang hakiki. Takut yang mendorong dia untuk segera menjalankan perintahnya. Dan tidak lancang berani melakukan kemaksiatan kepadanya. Ini ulama salah satu ciri. Ulama panutan umat yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan umat ini kepada mereka Ciri keduanya adalah selalu mengedepankan dalil. Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengedepankan, wah ini bertentangan ADART, dengan ADART organisasi kita. Terpaksa kita jangan membahas ini. Wah ini bertentangan dengan adat istiadat. Al-Quran kok bertentangan dengan adat? Kebalik, adat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ikhwani fi azan ya Allah wa iyyakum. Ulama yang benar-benar mendasari akidahnya, cara berimannya, sistem memahami Al-Quran dan sunnahnya kembali kepada bimbingan salafus saleh pendahulu umat ini yang salihin dari kalangan sahabat terutama ridwanullah alim jami'an dan kemudian yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman nanti ini ulama. Yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu, barokah ilmu, barokah fatwa, barokah bimbingan. Allah letakkan bersama dengan ulama-ulama senior di tengah-tengah kalian. Bukan orat, orator, bukan. Bukan, itu bukan ulama kalau orator. Ya. Pandai berceramah, retorika dalam berceramahnya bagus, itu bukan ulama. Memang masyarakat umum gak bisa menilai. Pulang pengajian bagus ustadznya. Kenapa? Tidak bikin ngantuk ceramahnya. Menarik, lucu. Ini ulama. Kok, wah bagus kalau ini ulamanya, ini gaul dia. Nah ini di zaman ini, bisa bergaul dengan siapa saja. Wah kalau Ustadz itu bagus, dia Masya Allah, fleksibel. Buktinya, diajak berpose, berfoto bersama ibu-ibu pengajian, mau dia. Bukan ulama. Nah, ulama ini, oh ini bagus, ini orang alim ini, tawabu dia. Tidak merasa menang sendiri. Kok bisa? Ya, dia mau bergaul dengan semua agama. Buktinya, dia berani berceramah di gereja. Ini bukan ulama. Pentas ceramah. Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ceramah bareng-bareng. Dengarkan hal hadirinnya muslim pakai kopiah, ibu-ibu pakai jilbab, yang sananya pakai udeng Hindu. Nah, yang sananya Kristen Katolik, yang sana Protestan. Masya Allah. Bukan pula ulama yang kemudian membolehkan dan melegalkan acara doa bersama lintas agama kepada Tuhan masing-masing. Masya Allah. Ulama yang jadi rujukan umat. Di samping seorang yang benar-benar berilmu dengan segala disiplinnya. Disiplin ilmu. Kedua punya jiwa dan rasa takut kepada Allah. Tidak akan menjual ayat-ayatnya. Untuk kepentingan pribadinya, kepentingan materinya dan yang lainnya. Atau kepentingan politiknya. Dan juga ulama yang selalu dalam pemahamannya merujuk kepada bimbingan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat Rasul yang mulia dan para ulama dari kalangan tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat Rasul dan yang berikutnya yang tetap berada di dalam rel mengikuti para pendahulu umat ini yang kepada merekalah Islam yang sempurna telah turun lengkap maka barokah bersama mereka sekarang ini muncul akibat dosa ini dosa tidak mengembalikan urusan umat yang besar kepada ulama kibar Akhirnya dia jatuh kepada penyimpangan. Tidak hanya dirinya yang menyimpang, membuat orang lain juga sesat, menyimpang dari rel yang benar. Ini yang kemudian sekarang ini atau Rasulullah SAW beritakan, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an min suduril ibad Walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta tiba-tiba hilang ilmu begitu. Tiba-tiba orang menjadi bodoh begitu. Tiba-tiba tidak menjadi mengerti tentang agamanya. Tidak demikian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara dimatikan atau diwafatkannya para ulama-ulama tadi satu persatu gugur wafat wafat wafat hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala sampai kalau sudah tidak tersisa lagi seorang alim seorang yang berilmu dengan segala kriterianya tadi tidak tersisa lagi manusia berbondong-bondong mencari fatwa mencari jawaban dan kesimpulan hukum kepada para tokoh-tokoh jahil kata Nabi. Fadallu au fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian tokoh-tokoh jahil itu berfatwa tanpa ilmu. Tinjauannya adalah tinjauan politik. Loh kok fatwanya begini? Tinjauan budaya. Loh kok begini Pak fatwanya? Tinjauan kebutuhan umat. Loh kok fatwanya katanya dulu nggak boleh kok sekarang boleh? Demis, selarasnya Islam dengan teknologi. Ru'usan juhala. Tokoh-tokoh jahil. Tampil. Berfatwa. Memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum. Kepada umat. Apa akhirnya yang terjadi? Dallu wa belu, Mereka tokoh-tokoh itu sesat dan menyesatkan umat. Wahai saudaraku. Ini sebuah dosa. Yang akibatnya akan membinasakan kita. Saya akhiri majelis ini dengan sebuah azhar dari As-Sahabil Jalil, Hudzaifah ibn Yaman. Dalam salah satu wasiatnya, atau sebelumnya, saya nukilkan nasihat Sahabil Jalil, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu. Kata beliau, لا يزال الناس في خير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا manusia ini, umat ini akan senantiasa di atas kebaikan, kebaikan agidahnya, kebaikan imannya, kebaikan dakwahnya, ibadahnya, negerinya selama mereka tetap di atas prinsip mengambil ilmu dan fatwa dari para ulama kibar yang terpercaya mengemban amanah. Tapi kata beliau, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang telah dijamin sebagai penduduk surga. Tidak seperti kita dan ayah-ayah kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita. Tidak ada yang dijamin masuk surga. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud telah dijamin sebagai penduduk surga, memberi nasihat di bagian keduanya. Namun kata beliau, Ketika umat ini sudah mulai mencari fatwa dan mengambil bimbingan dan kesimpulan hukum dari orang-orang junior, dari orang-orang yang tidak berprinsip dengan prinsip yang hak, maka umat ini akan binasa. Binasa agidahnya, binasa pula fisiknya dan negeri Hancur. Oleh karena itu, Akhirnya bermunculan orang-orang yang gara-gara meninggalkan perintah ini dengan kata lain berbuat dosa dalam poin ini tidak bertawagu berendah hati untuk mengembalikan urusan kepada umat ter, tidak terburu-buru meminta fatwa kepada beliau-beliau apa kata Hudzaifah bin Yaman menjelang kematiannya beliau mengatakan inna dhalalah haqqad dhalalah an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Sungguh kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan nyata adalah ketika Anda menilai dan menganggap perkara yang sebelumnya Anda yakini sebagai perkara yang ma'ruf berdasarkan dalil-dalil Anda yakin itu adalah hak Tiba-tiba Anda sekarang berbalik menilainya dan memposisikannya sebagai mungkar, sebagai batil. Dan sebaliknya, Anda yang dulu tahu sebelumnya, yakin di bawah bimbingan dalil bahwa itu adalah mungkar dan batil, sekarang Anda menyatakan itu hak, ma'ruf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni berbagai dosa kita dan tidak menjadikannya sebagai sebab kehancuran diri kita, baik kehancuran hati kita dan iman kita, ataupun juga kehancuran fisik dan dunia kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang kurang benar atau tidak benar, maka saya memohon adanya masukan yang positif. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.